amal. Bergegas untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan amal. Yaitu segera beramal, tidak taswif, tidak menunda-nunda amal, segera mengumpulkan bekal. Dan barang siapa yang bergegas, maka dia akan sampai tujuan. Yang berlambat-lambat dia tidak akan sampai dia tidak, akan sampai ke tujuan. Ya. Barang siapa yang bergegas maka dia akan sampai ke tujuan. Ketahuilah kata Rasulullah bahwa sorga Allah itu mahal. Dan ketahuilah eh, afwan ketahuilah bahwasanya perniagaan Allah itu mahal. Ala inna silatallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya perniagaan Allah itu mahal. Dan ketahuilah bahwa perniagaan Allah yang mahal itu adalah sorga. Jadi sorga itu sangat mahal. Kalau kita lihat nanti bagaimana sifat-sifat sorga ya tentu tidak akan terbeli dengan amal kita maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada satu orang pun dari kalian yang masuk surga dengan amalnya artinya apa bukan artinya kita bisa masuk surga tanpa amal bukan tapi tak ada satu orang pun yang bisa membeli surga dengan amalnya maka para sahabat berkata bertanya tidak engkau juga ya Rasulullah tidak juga saya amal Rasulullah tidak bisa untuk membeli surga Allah yang mahal Amal Rasulullah. Kita tahu bagaimana amal Rasulullah, akhlaknya Quran, dosa-dosanya sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Segala kesalahannya pasti ditegur Allah langsung, beliau maksum. Namun demikian, amal beliau tidak bisa digunakan, tidak cukup untuk membeli sorga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan illa ayyatagammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada diriku. Jadi kita masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat dan karunia Allah itu, ridha Allah itu tidak turun begitu saja. Ridha Allah itu diberikan kepada orang-orang yang beramal. Orang-orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, orang-orang yang bergegas menuju Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa-apa yang diridainya dan menjauhi apa-apa yang dimurkainya. Dengan itulah ridha Allah Subhanahu wa taala turun. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga ini bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah mengatakan jannati adninil lati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha lagwan illa salama yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah Allah yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya Ar-Rahman bergandengan dengan surga Surat Ar-Rahman disebutkan di dalamnya karakteristik sorga, sifat-sifat sorga. Karena orang-orang masuk sorga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ke kemurahan Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dijanjikan oleh Rab yang maha pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun mereka tidak belum melihat sorga itu, kita belum melihat sorga. Belum ada yang melihat sorga kecuali Rasulullah saw Alaihi Wasallam yang diperlihatkan kepada beliau sorga di malam Isra beliau. Ini adalah perkara gaib. Perkara yang tidak nampak, belum nampak oleh mata manusia. Tapi hamba-hamba Allah itu beriman kepadanya. Yakin mereka bahwasanya sorga itu ada. Dan kenikmatan sorga itu hakiki. Dan pasti dicicipi bagi orang-orang yang masuk ke dalamnya. Yaitu beriman kepada Al-Jannah. Mengimani bahwasanya jannah itu hak ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan surga Adan kepada mereka walaupun mereka belum melihatnya. Innahu kana wa'duhu ma'diya. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti ditepati. Allah Subhanahu wa taala tidak memungkiri janjinya. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Mereka tidak mendengarkan perkataan yang tak berguna di dalamnya di dalam surga itu kecuali ucapan selamat kecuali ucapan salam. Nah demikian Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan sorga ini dan memerintahkan kepada manusia kepada hamba-hambanya untuk bersegera dan berlomba-lomba meraihnya. Wasari'u ila maghfiratin wa jannah. Dan bergegaslah kamu menuju jannah Allah menuju magfirah Allah Subhanahu wa taala dan sorganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada hamba-hambanya untuk segera meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Janganlah dia menganggap bahwa surga Allah itu tidak pantas untuk dirinya. Ada sebagian orang yang pesimis, apa mungkin orang seperti saya masuk surga? Ada juga yang bertanya-tanya seperti itu dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hamba katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri yaitu mendolimi diri mereka sendiri berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri yaitu dengan mengerjakan apa-apa yang diharamkan Allah dan tidak melaksanakan kewajiban mereka Sesungguhnya Allah janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita berputus asa dari sorga Allah. Jangan kita katakan kepada diri kita, ah kayaknya aku nggak pantas masuk sorga. Ini perkataan yang harus dihindari. Ya jangan sampai perkataan ini menjadi penghalang bagi kita untuk meraih sorga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ucapan kita ini diamini oleh malaikat. Jadi jangan katakan wah aku kayaknya nggak pantas masuk surga. Jangan katakan demikian. Nabi saw mengatakan jika kamu minta kepada Allah maka mintalah Firdaus salala. minta Firdaus, minta Jannah al Firdaus. Inna Allah yakfirul dunu jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua jenis dosa. Termasuk dosa yang paling besar, dosa yang tidak diampuni Allah jika seorang hamba datang menghadap Allah dengan membawanya, yaitu syirik. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Jadi janganlah kita pesimis di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dan dalam hadis juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengabarkan kepada kita bahwa semua umatnya akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tak mau. Ya yang tak mau. Ditanya oleh seorang sahabat, oleh uh, oleh para sahabat, qalu waman aba ya Rasulullah? Siapa yang tak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, man ata'ani yadkhulul jannah atau dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba dan siapa yang durhaka kepadaku maka dialah yang tak mau masuk surga. Jadi salah satu penyebab seorang masuk surga adalah ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencintai sunnah Rasulullah dan berusaha untuk mengamalkannya. Pertama dia pertama syaratnya dia harus cinta kepada sunnah Rasulullah. Dengan cinta ini dia akan terdorong untuk untuk berusaha mengamalkannya. Tapi kalau seorang itu sudah benci kepada sunnah Rasulullah, Bagaimanapun keinginannya dia tidak akan mau melaksanakannya. Bagaimanapun dia pandang ya dia pandang sunnah Rasulullah itu dia tidak akan mau melaksanakannya karena dia sudah benci kepada sunnah Rasulullah. Maka dari itu Nabi mengatakan man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hati kita kebencian kepada sunnah nabinya. Seorang muslim harus wajib dia mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dia modal untuk taat kepada Rasulullah, mengikuti melaksanakan dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak tak sayang. Berapa banyak orang-orang yang membenci sunnah Rasulullah karena mereka gak mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Cinta kepada Allah buktinya adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan motivasi kepada kita dan memacu kita untuk meraih berlomba-lomba. Ini adalah kompetisi. Ya, seorang harus berkompetisi di dalam kebaikan. Karena dengan kompetisi itu seorang akan semakin meningkat kualitasnya. Tapi kalau nggak ada kompetisi, seorang akan bermalas-malas dan dia merasa cukup dan ujung-ujungnya ujub dengan apa yang sudah dilakukannya, padahal dia belum apa-apa. Maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata musabakah, musaroah, bergegas, berlomba, berkompetisi di dalam kebaikan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan ya untuk